آله وسلم bahwa ahlu sunnah beriman dengan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam kitabullah Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semua nama-nama yang husna semua sifat-sifat al-ulya mereka ahlu sunnah mengimaninya mereka hanya membacanya memahaminya dan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rob kami. Mereka beriman kama waradat sesuai dengan apa yang disebutkan. Wa ya'taqiduna ma'naha wa ya'taqiduna ma'aniha dan mengimani makna-maknanya. Wa yunfuna anha at-takyif wa tashbih dan menafikan meniadakan penyerupaan. Dan juga meniadakan at-takyif, pertanyaan seperti apa. Karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Karena Allah waib tidak bisa diraba dengan panca indera, tidak bisa dilihat dengan mata di dunia ini, tidak bisa kita raba dengan tangan kita, maka panca indera kita tidak berguna untuk mengenali sifat Allah. Mengenali Allah hanya dengan dua sumber saja, tidak ada yang ketiganya. Apa dua sumber? Al-Quran was sunnah. Maka ketika dikhabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mulia, maha tinggi, maha memiliki hikmah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, maka kita beriman bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar. Dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut. Wa yuthbitunaha diddul mu'attilah. Maka ahli sunnah menetapkan sifat Allah bertentangan dengan aliran mu'attilah. Mu'attilah adalah aliran para penolak-penolak sifat. Yang berkata bahwa Allah tidak mungkin punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti seperti makhluk. Maka Allah tidak mungkin punya sifat. Maka mereka akan berkata bahwasanya Allah tidak memiliki sifat besar tetapi juga tidak kecil. Tidak melihat tapi tidak buta. Tidak mendengar tapi tidak tuli ila akhiril kalam ini aliran sesat mu'attilah dengan alasan karena Allah bukan makhluk maka tidak mungkin bisa disifati lantas ayat ini sekian banyaknya mengenalkan diri Allah Allah mengenalkan dirinya dengan sekian sifat mau dikemanakan hampir di setiap akhir ayat walaupun ayat tentang hukum kerjakan ini kerjakan itu wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kerjakanlah ini, sesungguhnya Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Kerjakanlah itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kalian. Atau sebaliknya, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Awas, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Ini kalimat-kalimat yang mengenalkan dirinya. Mau dikemanakan kalau dikatakan Allah tidak punya sifat? Ikhwani fiddin azakumullah wa ahlus sunnah. Itsbatuha laha fihi raddun alal mu'attilah. Berarti penetapan sifat ahlus sunnah ini menjadikan ciri khas ahlus sunnah. Wa ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa adanya dalam Quran dan sunnah. Ini ciri khas ahlus sunnah yang membedakan dari golongan mu'attilah. Sedangkan nafi takyif dan tashbih. Penolakan terhadap penyerupaan. Ahlus sunnah menyatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka nama-namanya tidak mungkin sama dengan makhluk. Makna-makna yang terkandung dalam nama-namanya tidak sama dengan makhluk. Demikian pula afalnya, perbuatan-perbuatannya tidak sama dengan makhluk. Maka kalaupun mungkin lafadznya sama, Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Tetapi Allah tidak sama dengan makhluk. Maka melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Setelah kaidah ini, maka tidak sulit kita mengimani tentang yang lainnya. Tidak sulit kita untuk mengimani kalimat yadullah fawqa aidihim. tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak sulit. Mengapa? Pertama, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kita tidak tahu seperti apa. Yang kedua, kita nafikan takyif. Kayak apa ya tangannya? Jangan. Jangan mempertanyakan kayak apa, kayak apa, kayak apa. Karena kamu, saya, mereka, dan seluruh manusia tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin akan mengetahui rincian tangannya seperti apa? Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada ayat-ayat sifat cukup amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya. Semua dari sisi Rabb kami cukup. Tafsiruha, kiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya Maksudnya apa tangan Allah di atas tangan makhluk? Maksudnya tangan Allah di atas tangan makhluk. Titik. Kata para ulama, tafsirnya qira'atuha. Membacanya itu sebagai tafsir. Karena mau merincikan bagaimana? Perkara gaib. Kita tidak tahu zatnya, apalagi mau mengetahui tangannya seperti apa. Maka bagaimana tangan Allah di atas tangan makhluknya? tangan Allah di atas tangan makhluknya kata Allah dalam Quran. Tafsirnya apa? Tafsirnya tangan Allah di atas tangan makhluknya. Maksudnya apa? Maksudnya tangan Allah di atas tangan makhluknya. Barakallahu fikum. Ini ayat-ayat sifat. Maka dengan sikap ahlus sunnah tidak menyerupakan dengan makhluk dan tidak bertanya kaya apa dan seperti apa, maka ini bantahan terhadap mereka aliran musyabbiha. aliran yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang menyatakan Allah apa tangan Allah seperti tangan makhluk. Tangan Allah seperti tangan kita. Melihatnya Allah seperti melihatnya kita. Mendengarnya Allah seperti mendengarnya kita. Turunnya Allah seperti turunnya kami dari mimbar-mimbar kami. Maka ini barakallahu fikum bal. Kesesatan. Balalun mubin. Kesesatan <coughs> yang nyata. wal musyabbiha. Kama yaqulu Ibnu Uyainah atau Nuaim bin Hamad al-musyabbibah al-musyabbihah ya'budu sanaman wal mu'attilah ya'budu adaman. Dikatakan oleh Ibnu Uyainah atau Nuaim Ibnu Hamad dan beberapa ulama juga mengucapkan kalimat yang sama bahwa mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk bukan menyembah Allah menyembah berhala. Tuhan saya, tangannya seperti tangan saya. Matanya seperti mata saya. Telinganya seperti telinga saya. Ya namanya berhala. Berarti kamu nyembah berhala. Musyabbiha ya'buduna as-sanam. Menyembah berhala. Sedangkan mu'attilah, para penolak sifat, menyembah adaman. Menyembah sesuatu yang tidak ada bahwa Tuhan saya tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Ya berarti nggak ada. Ya'buduna al-adam. Berarti para mu'attilin, para penolak sifat, ya'buduna al-adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Adapun musyabbihin yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya'buduna sanam. Menyembah berhala. Wa ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah menyembah Allah yang maha sempurna, lagi maha tinggi, yang lahul asma'ul husna. Yang memiliki nama-nama yang mulia. Yang memiliki sifat al-ula, sifat al-ulya. Wa ahlus sunnah ya'budun Allah. Ahlus sunnah beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dal kamali wal jalali wa sahibul asma'il husna. Wa sifatil ulya. Ahlu sunnah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan. Yang memiliki ketinggian, keagungan. Yang memiliki nama-nama yang baik, yang sempurna, yang husna. Dan memiliki sifat al-ulia. Sifat-sifat yang juga tinggi. Juga mulia. Ikhwani fiddina azakumullah. Ada kaidah dari para ulama bahwa semua yang merupakan kesempurnaan pada makhluk pada Allah lebih sempurna. Apa yang merupakan aib dan kekurangan pada makhluk maka mustahil lebih-lebih lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia makhluk yang buta Aib atau tidak aib? Lemah, aib. Itu kekurangan. Maka mustahil bagi Allah swt. Tidak mungkin bagi Allah. Sebaliknya kita katakan orang yang melihat dengan orang yang buta, mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih sempurna lagi. Allah maha melihat. Kita penglihatannya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala penglihatannya tak terbatas. Allah melihat segala sesuatu. Fis sama'i wal ardi yang di langit dan di bumi, di permukaan bumi ataupun di dalam bumi Allah melihatnya. Berbeda dengan melihatnya makhluk, lebih sempurna. Tapi yang mendengar dengan yang tuli, mana yang lebih sempurna? Mendengar. Yang mendengar lebih sempurna pada makhluk. Maka bagi Allah lebih sempurna lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Manusia pendengarannya terbatas dari frekuensi 20 sampai 220 katanya. Wallahu alam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar bahkan bisikan hati sekalipun. Karena Allah Maha mendengar. Maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Tapi pertanyaan ketiga, yang berbicara dengan yang bisu, yang nggak bisa bicara, mana yang lebih sempurna? Hah? Tayyib yang berbicara lebih sempurna. Maka Allah lebih-lebih lagi. Allah lebih sempurna sifat kalamnya. Maka Allah berkali-kali dalam Quran menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Atau dalam ayat lain wa kallamahu rabbuh. Allah mengajak bicara Musa. Rabbnya mengajak bicara dia. Atau dalam ayat lain wa nada rabbuka ya Musa. Allah memanggil wahai Musa. Kalam. Tetapi sifat kalam bagi Allah lebih sempurna dari sifat kalam yang makhluk. Yang sangat terbatas, sangat memiliki kekurangan. Yang harus dibantu oleh pengeras suara. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Siapa yang Allah kehendaki diajak bicara, maka dia akan mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah berbicara dalam hadis yang sahih, Malaikat-malaikat di langit seluruhnya tersungkur, tidak sadarkan diri. Yang pertama bangun adalah Jibril alaihi salam yang memang Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Jibril. Dalam keadaan sudah paham apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan makhluk? Tidak sama dengan makhluk. Maka mereka yang menolak sifat kalam bagi Allah dikira mereka sedang mensucikan Allah. Dikira mereka sedang menyatakan Allah tidak mungkin berbicara. Masa kayak makhluk? Tidak mungkin. Allah tidak bicara. Aneh. Kamu mensucikan Allah tapi menghina. Apa kamu anggap Allah bisu nggak bisa bicara? Astagfirullah. Astagfirullah. Mau dikemanakan ayat-ayat tadi? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara. Kalau kalian khawatir sama dengan makhluk, ucapkan berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Alhamdulillah. Dan itu mudah. Ahli sunnah adalah golongan yang mendengar, mentaati, mengimani apa adanya dalam Quran dan sunnah. Tidak sulit. Sebagaimana kita menyatakan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk, kita ucapkan juga bahwa berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala dikatakan selanjutnya min sifatihi al-'uluwul fawqiyah wal istiwa al 'arsy. Di antara sifat Allah yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan sepuluh kali, bukan dua puluh kali. Berkali-kali, sekian banyaknya. Apa itu? Sifatul ulu. Sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Alal arsh istawa. Di atas arsnya. Maha tinggi. Berapa kali Allah sebutkan? Kadang dengan kalimat Ali. Wahuwal aliyul azim. Di akhir ayat kursi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kamu cari kalimat yang Ain, Lam, dan Ya. Kamu akan dapati sekian ayat mengatakan bahwa Allah maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Itu satu. Oh itu kan tinggi kehormatannya, tinggi kemuliaannya, tinggi kedudukannya, bukan datnya. Tapi bagaimana dengan dengan ayat yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arshistawa Allah di atas arsh. Di mana arshnya? Disebutkan Arus di atas langit yang ketujuh. Berarti di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ada Arus dan di atas Arus Allah subhanahu wa ta'ala alal Istawa. Berapa ayat? Tujuh ayat yang menyatakan Allah di atas arsnya. Taib. Bagaimana dengan ta'rujul wal Ruhu ilaihi naik malaikat dan Jibril kepada Allah. Berarti di mana Allah? Naik. Gak ada naik ke bawah. Yang namanya naik pasti ke atas. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Naik malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang miqdarnya ukurannya 50 ribu tahun. Demikian pula amalun salih yarfa'uh amalan saleh diangkat kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Kenapa tidak mau percaya? Ya muslim. Ya akhi ya sahibi. Wahai saudaraku, kenapa? Apa beratnya percaya dengan ayat ini? Apa susahnya? masih meronta-ronta itu akidah wahabi, akidah rusak, akidah menyimpang, itu akidah tajsim. Allah tidak di mana-mana. Kalau Allah tidak di mana-mana, Nabi tidak mungkin mengajarkan pada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Hadis sahih. Bahkan disahihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan dibawakan ketika menjawab pertanyaan. Dijawab <laughs> tentang ini. Bahwa Rasulullah SAW bertanya pada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dan siapa? Dijawab, sana. Allah di langit sana. Siapa aku? Engkau utusan yang di sana. Maka kata Nabi, "I'tiqha fa innaha muslimah." Merdekakan dia karena dia ternyata seorang muslim, dia seorang muslimah. Disuruh merdekakan. Kisahnya seorang sahabat yang bernama Muawiyah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Marah kepada budaknya, ditampar budaknya. Kemudian menyesal. Bertanya Rasulullah SAW, aku menyesal pernah menampar budakku dan aku ingin memerdekakan dia. Bagaimana? Lihat dulu budaknya. Panggil ke sini. Sebab kalau budak itu muslim dianjurkan untuk dimerdekakan. Tapi kalau dia bukan muslim, mungkin ditahan sebagai tawanan lebih baik. Panggil. Ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Dia menunjuk ke langit sambil mengatakan sama. Kemudian ditanya man ana siapa aku? Jawab, engkau utusan yang di sana. I'tiqha ya, fa innaha muslimah. Merdekakan dia. Dia seorang muslimah. Tayyib kira-kira kalau yang ditanya orang-orang sekarang ini yang tersubat dengan racun-racun tadi, aina Allah? Allah. Kamu jangan sembarangan nanya Allah di mana. Allah tidak di mana-mana. Jangan berdekasan. Kan gitu. Karena tidak percaya kalau Allah di tak tinggi di atas arasnya. Tujuh ayat menyatakan di atas arasnya. Dan sekian ayat mengatakan Allah maha tinggi. Dan sekian ayat mengatakan malaikat naik ke atas. Amalan soleh diangkat ke atas. Lebih-lebih lagi kalau hadis-hadis yang mutawatir tentang turunnya Allah ke langit dunia. Kalau Allah tidak di atas bagaimana turunnya? Ini khonim dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau khawatir sama dengan makhluk tidak mungkin. Allah tidak di mana-mana kok kayak makhluk saja menempati tempat dan menempati ruang. Katakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Maha tinggi, tidak seperti makhluk di atas makhluk. Allah di atas arusnya tidak seperti raja di singgah sananya. Allah di atas arusnya tidak sama dengan seorang di atas kudanya. Allah di atas arusnya tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk lain tidak ada. Tidak ada yang sama. Kayak apa? Tidak tahu. Dan ingat kaidah tadi. Jangan mempertanyakan kayak apa karena kamu dan saya dan seluruh manusia nggak ada yang tahu seperti apanya. Mau menebak-nebak, oh mungkin begini, mungkin begitu, jangan. Itu dhan wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a yang namanya bunun, prasangka-prasangka nggak akan membawa kebenaran. Bahaya. Berarti bagaimana? Jawab tidak tahu. Kan selesai. Tidak tahu itu sebuah ilmu. Kalimat saya tidak tahu kalau memang perkara itu tidak diberitahu itu ilmu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Hadhihi sifatun thabitatun adillatin kathirah. Sifat tingginya Allah ini adalah sifat yang sudah sabit ditetapkan dalam Quran dan Sunnah dengan sekian banyak dalil. Ya Ibn Al-Qayyim, kata Ibn Al-Qayyim, dalil tentang maha tingginya Allah lebih dari seribu dalil. Kita percaya. Mengapa? Karena yang disinggung katanya sedikit ringkas dalam syarah akidah ya, Disebutkan 20 jenis dalil. Bukan 20 biji, bukan. 20 jenis dalil. Jenis pertama tentang sifat Allah Ali. Itu sudah berapa dalil? Allah maha tinggi, Allah maha tinggi, Allah maha tinggi. Yang kedua tentang naiknya malaikat, naiknya amal soleh, naiknya sekian banyak kepada Allah SWT. Yang ketiga, tentang Allah di atas ars yang maha tinggi. Yang keempat, tentang bagaimana penetapan musuh Nabi. Nabi Musa alaihissalam. Yaitu Fir'aun. Yang berkata kepada anak buahnya yang bernama Haman. Ya Haman, ibnili sarhan, la'alli attali'u ila ilahi Musa, wa inni la'adunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunlah bangunan tinggi pencakar langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Aku yakin gak ada. Tuhan Musa, Musa berdusta. Lihat, tapi dari satu sisi. Firaun percaya pada Musa bahwa Tuhannya di atas. Buktinya, Ibnili Sorhan, bangunlah menara yang tinggi. Pengen lihat Tuhannya Musa. Berarti dia tahu Tuhannya di mana? di atas. Ya. Masih ada dalil lain yang sekian banyaknya. Sampai sudah sekian puluh jenis dalil, masih ada dalil fitrah. Kata seorang tokoh Asy'ariyah yang akhirnya menyesal dan bertaubat, menyatakan sungguh aku berdebat dengan berbagai macam apa yang aku ketahui, aku tak terkalahkan. Kecuali satu yang aku tidak bisa membantahnya, yaitu fitrahku. Setiap aku menyatakan ya Rabbi, otomatis aku menengadah ke langit ya Allah. Tak pernah kemudian ke bawah begitu. Itu fitrah. Barakallahu fikum. Mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya Rasulullah SAW. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bagaimana? Apakah mereka bisa membantah fitrahnya sendiri? Kemudian doanya nungkul begitu. Ya Allah. Atau ke kolong, ke bawah. Dada. Menyelisihi fitrah. Kamu mengatakan ya Rab. Otomatis kepala begini. Ya Allah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala sarraha fi sab'i ayatin muhkamat. Di antaranya yang rinci, yang Allah tegaskan dengan sarih di dalam tujuh ayat yang muhkamat yaitu bahwa Allah di atas arasnya maha tinggi yaitu dalam surat Taha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surat Al-A'raf dalam surat Yunus dalam surat Ra'd dalam surat Taha juga di surat Sajdah dan di sab'ah mawadhi' min kitabillah di tujuh tempat dari kitab Allah Subhanahu wa taala sarraha fiha ditegaskan padanya bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Apa mana istawa? Secara lugatan, secara bahasa. Ulu wal irtifa. Berada di atas. Tinggi. Naik. Itu mana istawa. Dan itu dikenal oleh orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab yang bedu itu lebih dalam bahasa Arabnya dan lebih murni bahasa Arabnya. Mereka menyatakan kalau sesuatu di atas sesuatu dia akan mengatakan istawa ala rahilati. Dia telah istawa di atas kendaraannya. Pakai kalimat istawa. Ini kita bicara bahasa. Tentunya tentang Allah SWT tidak sama dengan makhluknya. Allah di atas arusnya tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tetapi kalimat istawa dipakai oleh orang-orang Arab. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu di atas sesuatu. Maka warakallahu fikum keanehan sungguh yang sangat aneh ketika istawa diterjemahkan istaula. Sehingga para ulama menyatakan itu bukan terjemahan, itu bukan muradif persamaan kata. Karena nggak ada kaitannya antara istawa dengan istaula sama sekali. Istaula itu artinya menguasai. Nggak ada kaitannya. Kecuali kaitan tulisan, ini istawa sama istaula mirip, Cuma yang ini ada titiknya, ini nggak ada titiknya. Istawa. Yang ini ada lamnya, ini nggak ada lamnya. Itu saja. Berarti bukan menerjemahkan, tetapi merubah kalimat dengan kalimat lain. Istawa ditambah huruf lam menjadi istaula. Itu pun salah. Kalau kalian menyatakan itu adalah istawa menguasai, berarti thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah menguasai arat. Lah sebelumnya siapa yang menguasai? Kan aneh. Di dalam Al-Quran disebutkan. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam masa. Dalam enam hari. Sittata ayam. Setelah enam hari. Thumma istawa alal arus. Kemudian Allah istawa alal arus. Kemudian Allah menguasai arus. Lah sebelumnya siapa yang menguasai? Itu keliru. Kalau maknanya istaulah. Jelas istawa bukan istaula. Jangan dirubah Al-Quran. Jangan diganti. Jangan ditambah satu huruf pun. Ini tambah satu huruf. Istawa dikasih lam jadi istaula. Mungkin maksudnya istaula ketinggalan lamnya. Kok beraninya berkata tentang Quran seperti itu? Ikhwani fidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. ثم استوى على العرش rahman, Fas'al bihi khabira. Kemudian Allah istawa di atas arasnya. Ar-Rahman. Silakan tanya pada khabira. Pada mereka yang tahu. Allah Akbar. Fas'al bihi khabira. Yani tanyalah pada Allah yang maha tahu. Anahu khabirun. Oh Allah maha tahu. Fayukhbiru an nafsihi. Kenapa kalian menebak-nebak dengan apa yang kalian tidak punya ilmu, sedangkan Allah sendiri menerangkan tentang dirinya? Fas'al albihi khabira. Tanyakan pada yang lebih tahu, yang maha tahu, yang memang tahu tentang dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah di atas. Para anbiya menyampaikan bahwa Allah di atas. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah di atas. Kemudian kamu tiba-tiba berkata, Allah tidak di mana-mana. Ajib. Kamu akan menentang seluruh para anbiya dan kamu berarti lebih bodoh dari Firaun. Firaun saja menyatakan ya Haman, bangunlah tempat yang tinggi, aku ingin lihat Tuhannya Musa. Berarti tahu Tuhannya Musa di atas. Walaupun kebangetan bodohnya, bahwa sorhan yang dia bangun nggak mencapai langit pertama pun nggak nyampe. Apalagi yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh. Setelah itu arus. Terlalu sombong Fir'aun. Terlalu sombong. Tetapi dia tahu itu di atas. Adapun mereka-mereka yang menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini yang lebih aneh lagi. Padahal dia kaum muslimin, mengaku muslimin, salat pada Allah taala, sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sujud Mengatakan maha suci engkau yang maha tinggi, yang maha tinggi, yang maha tinggi. assalamualaikum, assalamualaikum. Allah di mana? Tidak di mana-mana. Allah di atas, tidak di atas. Lu kok aneh? Barusan kamu sujud menyatakan subhanallah rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Tiba-tiba kamu bantah sendiri menyatakan Allah tidak di atas. Ini keanehan yang nyata barakallahu fikum dan itu biasanya karena ta'assub pokoknya. Melihat dalil-dalil lengkap pokoknya. Tidak mau tunduk pada dalil, pokoknya apa yang dia maukan dia pegang. Allah dikatakan selanjutnya akhbara bi annahu istawa 'ala al-'arsy Allah mengkhabarkan dirinya bahwa dia maha tinggi di atas arusnya dan mengkhabarkan dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan nama-namanya yang maha mulia Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka jangan sembarangan bertanya. Kaedah tidak salah orang bertanya itu bukan pada masalah ini. Pada masalah dunia ya, tidak salah orang bertanya. Tetapi kalau masalah tentang nama-nama Allah ditanya kayak apa, salah pertanyaannya. Tidak boleh bertanya tentang kaya apa dan seperti apa karena tidak akan ada yang bisa menjawab kecuali tebak-tebakan, duga-dugaan dan itu tidak membawa kebenaran. muslimin rahimani wa Maka ketika kita bicara Allah di atas arusnya jangan tanya kaya apa. Pernah di majelisnya Imam Malik ada yang bertanya. Memang sesungguhnya bukan bertanya, tetapi mempertanyakan. Enggak terima Eh imam, bagaimana Allah istawa di atas arasnya? Seperti apa itu? Kayak apa? Imam Malik terdiam, tertunduk. Wa alahu alahu rahba. Keluar keringat dinginnya di jidatnya. Dengan pertanyaan tadi, pertanyaan kurang ajar tadi. Thumma surya bihi. Kemudian beliau tersadar dan mengangkat kepalanya. Dan berkata kalimat istiwa sudah jelas maknanya. Beriman kepadanya wajib hukumnya. Kaya apanya tidak diketahui. Dan pertanyaan seperti itu adalah muhdas bid'ah. Akhrij hadal mubtaji. Keluarkan sang mubtaji ini. Diusir dari majelisnya. Karena memang bukan bertanya itu. Mempertanyakan Artinya ingkar, tidak percaya. Masa di atas arus? Kayak apa? Kayak raja gitu. Di atas singgah sana. Seperti apa itu? Marah Imam Malik. Namanya istawa sudah ma'ruf. al istiwa ma'lum. Wal kaifu majhul. Sedangkan kayak apanya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Tetapi beriman dengannya harus. Wajib hukumnya. Siapa yang tidak percaya berarti dia percaya pada Quran. Disebutkan tujuh kali dalam tujuh ayat menyatakan bahwa Allah di atas arusnya maha tinggi. Maka wajib beriman. Dan pertanyaan kaya apa kaya apa muhdath. Akhrij hadal mubtadi'. Keluarkan sang mubtadi ini. Ikhwani fiddina azza a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanuthbit kulla hadhis sifat. Maka kita kita tetapkan sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah istawa di atas arsnya. Maha tinggi. Wan nuzul. Dan juga kita imani sifat nuzul. Inna Allah yanzil kulla laylah fi tulutil laylil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir dan menawarkan man yad'uni fa astajibula wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirulah siapa yang mau berdoa padaku akan aku kabulkan siapa yang mau minta kepadaku akan aku beri dan siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni Akhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajib diimani. Dengan kaedah jangan tanya seperti apa. Turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir. Kan beredar di sekeliling dunia. Berarti Allah tidak pernah di atas. Yang per, yang bilang Allah meninggalkan narasnya siapa? Ya berarti kan di dunia terus. Turun ke langit dunia. Iya turun ke langit dunia. Apakah dengan meninggalkan arus? Itu kata siapa? Ya nggak tahu sih. Tidak ada berita seperti itu. Emang kamu berbicara tentang makhluk? Kalau turun ke bawah berarti tidak di atas. Itu makhluk. Manusia, Allah kita tidak tahu, tidak sama dengan makhluk. Tentang Allah kita tidak tahu, pasti bisa. Dan ini riwayat yang sahih bahkan mutawatir. Mau apa? Mau ditolak? Menolak hadis Rasulullah SAW. Yang sudah pasti kebenarannya bahwa itu ucapan Nabi Alaihi Wasallam. Katakan aman Nabi. Ada seorang amir yang bilang, amir yang tolebul ilmi, sering ketemu ulama, tanya-tanya pada ulama. Dia bertanya, tapi dengan pertanyaan jahil. Jadi pertanyaan ada dua jenis. Ada soalul jahil, ada soalul mu'anid. Ada pertanyaan orang bodoh, ada pertanyaan menentang. Yang diusir oleh Imam Malik tadi penanya yang menentang. Tapi ini Amir Ibn Tahir rahimahullah bertanya benar-benar bertanya Allah turun ke tuntunnya seperti apa kata imam tadi rahimah rahimallahul amir semoga Allah merahmati sang amir Allah tidak ditanya tentang kayak apa Allah tidak ditanya tentang seperti apa, seperti apa. Perbuatan-perbuatannya tidak ditanya seperti apa, seperti apa. Sifat-sifatnya tidak ditanya ini nggak bisa ditanya kayak apa dan seperti apa. Apakah engkau tidak percaya dengan ayat Allah Taala dalam Al Quran? Wajah Arabu wal malaku saffan saffa. Allah datang pada hari kiamat nanti. Kata Amir bin Tahir, bukankah itu nanti yang kiamat? Dijawab lagi dengan sopan, karena rakyat pada penguasa. Rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati amir. Siapa yang bisa ja'a yaumul qiyamah? Apa yang menghalanginya untuk ja'a setiap malam? Kan sama juga meji. Man ja'a yaumul qiyamah. Wa man yamna'uhu an ja'a an yaji'a kullal lailah. Terjawab. Walaupun bukan berarti setiap nuzul harus dengan maji. Tetapi kalimatnya maji itu datang. Eh, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dat, siapa yang bisa datang pada hari kiamat?